ini saya bacakan Inna Allah azza wa liyal wa magharibaha wa sayablughu mulku ummati ma li minha dalam hadis yang lain yang diriwayatkan dari jalan Tamim Ad-Dari seorang Nasrani yang kemudian masuk Islam dan jadi sahabat besar dia berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya pernah mendengar Rasulullah wasallam bersabda, "La yablughanna hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar." Sungguh pasti Allah akan sampaikan urusan ini sepanjang atau sejauh malam dan siang. Jadi selama ada malam dan siang ketutupnya negeri-negeri itu ada malam dan siang sampai ke sana. Urusan yang dimaksud di sini adalah dinul Islam. Yani dinul Islam akan tersebar ke segala penjuru sehingga Nabi SAW mengatakan لا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل izzan yu'izz izzan yu'izzullahu bihil islam wa dhillan yudhillullahu bihil Allah tidak akan tinggalkan satupun rumah baitan nadar walau rumah di kota maupun di desa ya melainkan Allah akan masukkan hadzab din yang Islam akan tersebar luas dan akan memasuki kota-kota akan dikenal oleh baik oleh penduduk kota maupun penduduk desa. Madar itu orang yang tinggal di kota. Wabar itu orang-orang yang tinggal di desa-desa di pedalaman-pedalaman. Melainkan Allah akan masukkan hadad din bi'izzin azizin dengan kemuliaan dan Allah akan muliakan orang yang menerimanya ada yang menerimanya mengimaninya atau bizullin dalil atau dengan kehinaan dan Allah akan hinakan orang yang menolaknya izzan kemuliaan yu'izzullahu bil islam kemuliaan yang Allah akan muliakan Islam dengannya wa dhullan bihil kufra dan kehinaan yang Allah akan hinakan dengannya kekufuran. Luar biasa hadis yang sangat besar sekali yang menjelaskan bahwa Islam akan tersebar ke segala penjuru, akan memasuki rumah-rumah penduduk kota maupun penduduk desa. Ada yang beriman, maka Allah akan muliakan yang beriman. Ada yang menolak, maka orang Allah akan hinakan yang menolak. Sehingga Adi bin Hatim mengatakan, dia seorang Nasrani yang kemudian dia masuk Islam. Berkata Adi bin Hatim, wa kana uh, uh, Adi bin Hatim, maaf, Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari adalah seorang Nasrani yang kemudian masuk Islam dan dia mendengar sabda ini dari Nabi yang mulia SAW. Maka selesai membawakan sabda beliau, Tamim Ad-Dari mengatakan, wa kana Tamimum Ad-Dari yaqul, qad arastu dzalika fi ahli baiti. Sungguh saya tahu ya ini yang terjadi di rumah tangga saya. Di keluarga saya. Keluarga saya maksudnya lah orang-orang Kristen, orang-orang Nasara. Laqad asaba man aslama minhum al-khaira was-sarafa wal Maka telah mengenai orang-orang yang masuk Islam di antara mereka telah memperoleh kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan. Termasuk dia, Tamim Ad-Dari. Walaqad asaba man kana minhum kafiran dhulla was sabar wal jizya dan menimpa mereka menimpa sebagian keluargaku yang kafir kehinaan kerendahan dan mereka pun membayar jizya Jadi hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan sampaikan Islam kemana saja akan dilihat dikenal oleh orang pertama yang kedua ada yang beriman ada yang menolaknya yang ketiga yang beriman Allah akan muliakan dan Allah akan muliakan Islam yang keempat yang menolaknya Allah akan berikan kehinaan dan kerendahan dunia dan akhirat yang menerima Allah akan berikan kemuliaan dunia dan akhirat. Dan Tamim Ad-Dari radhiyallahu taala anhu salah seorang yang menjadi saksi besar di tengah-tengah keluarganya. Dia beriman, sebagian keluarganya beriman. Maka kami mengatakan Allah memberikan kebaikan dan kemuliaan. Sebagian keluarganya menolak, maka kami mengatakan menimpa kepada mereka kehinaan, kerendahan dunia dan akhirat. Lagi-lagi kita bertemu dengan al-iman wal amal salih. Hadis ini sahih. Di antaranya dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad hadis yang lain juga semakna dengan hadis Tamim Ad-Dari dari jalan Mikdad bin Al-Aswad dan hadis yang lain dari jalan Aisyah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim Aisyah berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى Berkata Aisyah, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak lewat malam dan siang, yang tidak berganti pergantian malam dan siang sampai disembah kembali Lata dan Uzza. Sampai disembah kembali Lata dan Uzza. Hal ini menunjukkan bahwa kesyirikan terjadi pada umat ini. Fakultu, maka saya bertanya, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in kuntu la azunnu hina anzal Allah والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله walau karihal musyrikun anna zalika tamu wahai Rasulullah saya mengira ketika Allah menurunkan ayat huwallazi arsala rasulahu al ayat yang demikian telah sempurna Allah telah sempurna memberikan kekuasaannya kemenangannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kekalahan agama-agama Kala beliau mengatakan innahu sayakunu min zalika ma Allah Sesungguhnya akan terjadi lagi, akan berulang lagi, belum sempurna dan nanti Allah akan memberikan kemenangan-kemenangan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kemudian pada akhirnya summa yab'atsullahu rihan tayyibatan. Kemudian Allah akan mengirim angin yang berhembus, angin yang baik. Fatawaffa kullu man fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min iman maka matilah setiap orang yang di hatinya ada keimanan seberat biji sawi ini pada akhir zaman fayabqa man la khairu fihi fayarji'una ila dini abaihim maka tinggallah di bumi ini orang yang tidak ada kebaikan sama sekali, manusia-manusia yang hidup tidak ada kebaikan sama sekali, maka mereka pun kembali kepada agama bapak-bapak mereka, kembali kepada agama nenek moyang mereka. yang sangat besar. Pertama menjelaskan kepada kita bahwa sebagian dari umat ini akan kembali kepada kesyirikan. Dan kita telah menyaksikan sebagiannya. Yang kedua, kabar gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini akan kembali memperoleh kemenangan seperti dahulu. Innahu sayakunu. Innahu sayakunu min zalika ma Allah. Akan terjadi lagi ketika Aisyah bertanya, saya mengira bahwa ketika Allah menurunkan ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun itu telah selesai tidak kata Nabi innahu sayakunu akan terjadi lagi akan berulang lagi kebenaran-kebenaran yang akan diperoleh oleh umat Islam liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal kafirun Kemudian yang ketiga, maka pada akhir zaman sebelum hari kiamat Allah akan wafatkan matikan seluruh orang yang beriman hatta dia memiliki keimanan seberat biji zarrah seberat biji sawi yab'athu rihan tayyibatan Allah mengirim angin Tayyibah angin yang baik yang mewafatkan kulla man fi qalbihi misqalu habbatin min khardalin min iman maka wafatlah seluruh orang yang beriman akhir zaman nanti dekat dengan hari kiamat maka tinggallah di bumi ini orang-orang yang la khayra fihi la tidak ada kebaikan sama sekali fayarji'una ila dini abaihim maka mereka kembali kepada agama bapak-bapak mereka agama warisan dari bapak mereka nenek moyang mereka agama yang penuh dengan kesyirikan agama yang menyembah syaitan agama yang menyembah patung-patung yang mereka buat dengan tangan-tangan kotor mereka yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolak mudhaf dan tidak bisa berbicara dan mendengar mereka. Karena itu satu kecelakaan yang sangat besar ketika umat Islam kembali kepada khurafat tahayul kesyirikan bid'ayyah nenek moyang mereka para penyembah berhala kaum musyrikin karena umat Islam yang ada pada mereka al-iman al-iman al-iman billahi wa rasulihi wa amalus salih hadis yang sangat besar sekali merupakan kabar gembira bagi umat Islam innahu sayakun akan ada nanti tetapi ada surut karena ayat dan hadis ini merupakan kabar gembira yang sangat besar bagi umat Islam. Ada surut, persyaratan, persyaratan yang harus dipenuhi. Al-iman, dengan keimanan yang sahih. Kita harus pelajari akidah. Berjalan di atas manhaj yang hak. التوحيد التوحيد التوحيد الله شيء على وقتك سلام حديث الليل seorang tabi'in yang bernama Abu Qabil بركافة قلنا عند عبد الله بن عامر بن العاص saya برناح berada di سيسي atau di dekat atau bersama Abdullah bin Amr bin As وسئل أي المدينتين تفتح أولا القسطنطينية أو الرومية Abdullah bin Amr bin As pernah ditanya, mana di antara dua kota yang pertama kali dimenangkan oleh kaum muslimin? Apakah kota Konstantinia atau Romia? Pada Abdullah bisundukin lahu khilafun maka Abdullah meminta satu sondok eh, tempat meletakkan sesuatu seperti buku, kertas apa. Ya ini ambil sini ada catatan beliau. Abdullah bin Amr bin As biasa mencatat menulis apa yang ia dengar dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai dia dilarang oleh kaum musyrikin, oleh orang-orang Quraisy. Engkau mencatat segala sesuatu yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau seorang manusia yang dapat berbicara dalam keadaan senang, reda dan dalam keadaan marah, maka dia berhenti dan memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda uktub tulis uktub tulis Walladhi nafsi biyadi Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya Ma kharaja minni illa haq Sambil beliau mengisyaratkan jarinya ke mulutnya Ma kharaja minni illa haq Tidak keluar dariku melainkan kebenaran Tidak keluar dari sini Ma kharaja minni illa haq maka Abdullah bin Amr bin Aus senantiasa menulis mencatat. Manuskripnya sampai sekarang masih ada. Menurut sebagian ulama. Maka dia minta senduk itu catatan dia dan dia buka lalu dia katakan dia keluarkan Nabi SAW wafat. Ini pada zaman Rasulullah SAW. Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ketika kami berada di sekeliling Rasulullah SAW, naktub kami menulis, menulis. Su'ila Rasulullah SAW ketika tiba-tiba beliau ditanya, Ayul madinataini tuftahu awalan? Ah, Konstantinia Aurumiyah. Mana di antara dua kota yang dimenangkan pertama kali oleh kaum muslimin? Apakah kota Konstantinia atau kota Rumiyah? Fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Madinatu Hiraqla tuftahu awalan." kota kotanya Heraklius lah yang pertama kali akan dimenangkan oleh kaum muslimin. Perjalanan panjang bagi kaum muslimin untuk memenangkan Konstantinia. Konstantinia adalah Istanbul. Jangan sih. Kipas angin nggak kuat. Pakai kuasa ke sana aja, sana, sana. Jangan dimatiin ke sana aja, eh, kawan-kawan. Ya. Konstantinia, Istanbul. Sekarang namanya Istanbul. Turki. Rumia, Roma. Ibu kota Italia. Pusat kerajaan Romawi. Hadis ini kan menjelaskan kepada kita pertama bahwa Rasulullah SAW menerangkan kepada para sahabat akan kejayaan Islam nanti akan menguasai kota-kota negeri-negeri. Di antaranya adalah dua Madinah kota yang besar, Konstantinia dan Rumia. Lalu para sahabat bertanya sebagian sahabat, di antara dua kota itu mana yang dimenangkan lebih dahulu oleh kaum muslimin? Dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Konstantinia. Maka pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan beliau mengirim pasukan untuk menguasai Konstantinia negeri atau kota kebanggaan Heraklius, pusat kerajaan Romawi atau yang kita kenal dengan daerah Bizantium. Didirikan oleh Kaisar Konstantin sebelum Masehi. Kemudian menjadi pusat kerajaan Romawi dan kota yang sangat indah sekali. Maka para sahabat di bawah pimpinan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhum mengirim untuk menguasai Konstantinia. Tetapi mereka tidak bisa menguasai secara keseluruhan. Sehingga kembali lagi. Akhirnya berangkat nanti ke daerah India dan menguasai daerah India dan begitu seterusnya sampai ke negeri-negeri yang lain. Tapi Konstantinia belum dikuasai secara penuh. Maka berlalulah zaman yang demikian panjang sampai delapan abad. Maka pada abad ke-9 Hijriyah ratus tahun lebih setelah Nabi SAW bersabda maka Konstantinia dikuasai oleh kaum muslimin pada tahun 857 atau 58 Hijriah di bawah sultan tadi saya jelaskan Muhammad Al-Fatih Al-Utsmani yang waktu itu masih berusia ketika dia menguasai Konstantinia 25 tahun. Ini kemenangan yang gilang gemilang. Persis seperti yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Maka kota yang besar ini, yang namanya Konstantinia, diganti menjadi Istanbul. Yang sekarang menjadi ibu kota Turki yang tadinya menjadi daerah kekuasaan kaum muslimin kemudian dirubah oleh musuh-musuh Islam menjadi daerah atau pusat yakni perubahan Islam secara besar-besaran. Apakah ini kemenangan yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara hakiki? Sebagian ulama mengatakan ini adalah pembukaan kemenangan yang nanti akan terjadi kemenangan besar untuk yang kedua kalinya daerah ini bersama daerah Roma akan dikuasai oleh kaum muslimin karena bangsa Bani Asfar kulit kuning atau kita panggil bule berbondong-bondong masuk Islam Dalam hadis dikatakan Bani Ishaq. Orang-orang Romawi masuk Islam. Oleh karena itu sebagian ulama ada yang mengatakan nanti mereka inilah yang kemudian menguasai Konstantinia. Karena itu Al-Imam An-Nawawi Rasulullah taala di Syarah Muslim atau di kitab Sahih Muslim memberikan bab bahwa datang Dajjal setelah kemenangan Roma dan Konstantin. Karena lima Muslim mencatat sebuah hadis ketika kaum muslimin menguasai Konstantinia tiba-tiba datang berita bahwa Dajjal telah datang kemudian disusul dengan turunnya Isa bin Maryam yang membunuh Dajjal. Ini menunjukkan bahwa nanti pada akhir zaman akan terjadi kekuasaan besar bagi kaum muslimin yang akan menguasai kembali Konstantinia dan Roma. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan apa yang dimenangkan oleh kaum muslimin pada abad ke-9 Hijriah oleh Sultan Muhammad Al-Fatih Al-Utsmani adalah sebagai pembuka untuk kemenangan besar Nah, hadis-hadis yang seperti ini sangat-sangat banyak sekali. Karena apa? Karena dinul Islam, din yang hak yang tidak terkalahkan. Al-haq liyudhiru 'ala dini kulli. Dia akan selalu memperoleh kemenangan-kemenangan, kejayaan, kemuliaan. Allah tidak akan rendahkan dinnya. Apa mungkin Allah akan merendahkan agamanya? Tidak. Allah tidak akan merendahkan orang-orang yang beriman dan beramal taat kepadanya. Allah tidak akan merendahkan orang-orang yang mentawahiskannya beribadah kepadanya dan tidak mensyirikatkan kepadanya sedikit pun juga. Tidak. Kalla, summa kalla. فاعتبروا ya ulil absar ambillah pelajaran wahai orang-orang yang mempunyai pandangan kata Allah Subhanahu wa taala maka masing-masing kita memperbaiki diri memperbaiki diri menghiasi diri dengan al-iman wal amal salih kemudian keluarga kata ulama menjadi orang-orang yang berpangku tangan berputus asa menunggu-nunggu kemenangan kemenangan kemenangan tanpa usaha karena Rabbuna karena Rabbuna Azza wa Jal tidak akan merubah nasib satu kaum atau seseorang sampai dia merubah dirinya sendiri selalu ada perubahan perubahan perubahan perubahan perubahan tidak duduk bermalas-malas tidak berada di dalam kejahilan dan seterusnya. Dan kita duduk di sini beberapa saat dalam rangka itu. Kita bekerja untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, memperbaiki masyarakat kita, ad-da'wah ilallah mengembalikan kejayaan umat Islam karena Allah telah menjanjikan akan memberikan kemenangan-kemenangan kepada Islam, kepada kaum muslimin. Ya. ya. hari ini semoga bermanfaat Rama